Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Perhatikan baik-baik, kita lanjutkan bacaan kita terhadap 6 Kitab Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Abu Bakar siapa ini maksudnya? Siapa namanya? Abdullah. Abu Dawud rahimahullah Siapa namanya? Aba Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Siapa ulangi? Ayo. Naam Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Coba antum. Ash Nah, barakallahu fikum la Antum ulangi. Yang keras suaranya. Nah, Sulaiman Ibnul Asy'af As-Sistani rahmatullahi alaih. Kalau antum berat Ibnul ya bin gitu kalau bahasa orang Indonesia. Sulaiman bin Asy'af gitu. Ya kan? Biasanya gitu kan? Nah, barakallahu fikum As-Sistani rahmatullahi alaih. Nah, pemilik Sunan Abi Dawud. Kita lanjutkan barakallahu fikum masih seputar penjelasan pantun yang barisan yang kedua yaitu apa pantunnya? Naam ahsan. Wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW niscaya tanju wa tarbahu. Niscaya engkau akan beruntung dan juga selamat. Nah, kita lanjutkan. Kata beliau ketika sudah menukilkan di sini Syekh Shalal Fauzan menukilkan kalamnya Al Imam Malik. Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abu Abdullah. Kita lihat. Setelah beliau menukilkan kulluna radun wa mardudun alaihi illa sahib hadzal qabr. Kita semuanya itu ucapannya masih ditolak dan tidak terima, Ngam, kadang terima kadang tolak kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan kita ini bagaimana? Ucapan kita enggak maksum. Ucapan kita terkadang apa? Kanan, kiri, depan, belakang. Jadi perlu apa? Dilatih untuk lurus. Dilatih untuk apa? Lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan ucapkanlah ucapan yang sadidan ay sawaban. Ucapan yang jujur, yang benar kalau nggak jumpai ucapan yang jujur bagaimana yang paling bagus? Diam. Apa pantunnya? Antum pantunnya? Fajri? Naam, ahsan. Ulangi lagi antum. Pantunnya sudah kita lewati. Ayo antum. Antum Antum? Naam, fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Mudah ya? Ana ulangi sekali lagi. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya apa? Jika engkau tidak menjumpai ucapan yang benar atau jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Diamnya kita dari ucapan yang tidak benar itu adalah kebenaran. Daripada kita berucap dengan ucapan yang tidak jujur. Paham ya? Jadi biasakan jujur. Biasakan jujur ya. Biasakan jujur, jangan terbiasa bohong eh, atau jangan terbiasa na'am barakallahu fikum eh, sambil menyelam minum air. Paham ya? Katanya ke depan, depannya depan sana jauh sekali. Jujur aja mau kemana depan di angkringan mau beli sesuatu cukup selesai katanya depan situ ternyata di warung pojok sana itu ya depannya belok itu loh Allah mustan jangan dibiasakan bohong tanya jangan dibiasakan bohong ya kalau nggak jumpai ucapan yang jujur diam mau kemana tapi nggak boleh harus dijawab juga dijawab ya nah barakallahu hukum karena biar tahu kemana arahnya gitu ya nah karena kalau bohong berbahaya sekali berbahaya ya walaupun istilahnya cuman Barang sepele masalah jajan, tapi kalau bohong kan enggak boleh. iya kawal kadi bapak inal kadi bayah di inal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dengan kebohongan, kedustaan karena kedustaan bisa mengarah kepada na'am barakallahu fikum kejahatan dan kejahatan mengarahkan kepada api neraka waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Yakni Rasulullah saw maksudnya adalah Rasulullah saw li'annahu kana yudarrisu fil Masjid Nabawi. Perhatikan baik-baik. Karena dahulu siapa Imam Malik ini mengajar di Masjid Nabawi, dinamakan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah karena Masjid eh, karena Madinah itu adalah negeri apa? Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Hanya saja setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah itu enggak ada hijrah lagi yang afdal. Tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah. Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Paham maksudnya ya? Jadi dinamakan Imam Darul Hijrah, memang ma'ruf ya, Imam Darul Hijrah karena beliau mengajar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas penamaan tersebut masyhur ya dan kunyahnya masyhur, kemudian juga kunyahnya masyhurah, kemudian juga gelarnya lakapnya masyhur. Nah, Imam Darul Hijrah. Dan beliau juga punya karangan apa? Al-Muwatta. Ini sekedar faedah Al-Muwatta. Dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diakui oleh para ulama Muwatta tersebut. Bahkan ada dari kalangan para muhaddisin, para ulama yang mengatakan tidak ada kumpulan hadis sahih yang lebih sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta Imam Malik. Sebelum munculnya apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi setelah munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Allah Taala kehendaki lain dan ternyata ada yang lebih sahih lagi dan disepakati oleh para ulama juga. Itu sahih Bukhari sahih Muslim. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat. yaqul illa sahib hadzal qabr. Beliau Imam Malik mengatakan kecuali perhatikan baik-baik, nah kecuali pemilik enam kuburan ini barakallahu fikum Far Rasul la, la yuraddu alaihi abadan. Maka Rasul tidak boleh dibantah, tidak boleh ditolak selama-lamanya ucapannya, arahannya harus kita upayakan semaksimal mungkin melaksanakan dan mendengarkannya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum wa inna ma yuqbalu qawluhu alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ucapannya sallallahu alaihi wasallam diterima. Amma khairuhu perhatikan baik-baik yang punya kitabnya itu. Nah barakallahu fikum. Adapun selainnya fa in wafaqal kitab was sunnah ukhidha bih wa in khalafa yuraddu. Artinya apa? Akan tetapi yang selainnya, selain Rasulullah SAW, kalau mencocoki Al-Quran Sunnah diambil. Jika menyelisih ditolak. Ini, ini timbangan. Ini mizan. Ya, mizan barakallahu fikum, timbangan, mizan. Bahwasannya kalau mencocoki Al-Quran Sunnah diambil, diterima. Tapi kalau menyelisih Al-Quran Sunnah ditolak. Jangan mentang-mentang karena gurunya. Ini ustaz kok ini, keliru-keliru ustazku. Enggak usah banyak bicara katanya. Nah masa Syekh Fulan masa keliru? Masa Syekh Fulan keliru? Kita katakan apa? Ini adalah apa? unsur atau termasuk salah satu benih-benih asabiyah fanatik. Lah kalau memangnya kalau Syekh enggak keliru, hatta ustaz Syekh itu bisa keliru karena enggak maksum dari kesalahan tadi itu. Kok karena sudah apa? tak asuh fanatik kemudian masa Syekh Fulan keliru sih? Masa ustaz bisa keliru? Nah, ini hati-hati seperti ini ya. Ini benih-benih asabiyah hindari. Nah, keliru itu mesti bisa. Tapi kalau Rasulullah SAW ucapannya wajib diterima ucapannya wajib diterima karena Rasulullah maksum. Nah, barakallahu fikum karena ucapan Rasulullah wahyu. Ya kan? Wahyu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berucap dengan hawa nafsu melainkan itulah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mafhum soalnya ya? ewa na'am barakallahu fikum. Jangan kalau ditanya dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan ustaz, perkataan syekh ini keliru. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikuti baik-baik. Ini perhatikan. Adapun ucapan selain ucapan Rasulullah, maka jika mencocoki Al-Qur'an sunnah diterima, diambil. Jika berseberangan ditolak, jangan diambil. Selesai urusan. Berikutnya yang terakhir kita tutup yang terakhir. Wal Imam Abu Hanifah. Al Imam Abu Hanifah siapa namanya? Siapa? Abu Abdullah Abu Hanifah ada Abu Abdullah di mana? Allah mustahil jangan ditambah-tambah. Abu Hanifah siapa namanya? Numan bin Sabit. Sekarang lihat nggak masalah, berikutnya lihat lagi nggak masalah. Allahu musta'an. Diingat-ingat ya, dihafalkan. Dihafalkan barakallahu fikum. Al-Imam Abu Hanifah rahimahutaala, nah beliau adalah Nu'man bin Sabit. Ya, namanya Nu'man bin Sabit. Kita karena rahimahullah karena masalah masih apa? dalam kategori imam karena barakallahu fikum dari kalangan kaum muslimin. Cuman disebutkan oleh para ulama nah pengikutnya biasanya dan bahkan beliau sendiri itu dikenal dengan ashabur ra'i. Paham ya? Yaitu para nah barakallahu fikum pengikut akal. Disebutkan oleh dinukilkan di antara Imam Syafi'i saja mengatakan bisa dilihat dalam kitab Al-Lamiyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah di akhir-akhir itu Al-Imam Abu Hanifah madhab yang dia bangun tersebut dibangun di atas 120 hadis tapi 120 hadis itu yang 80 itu dhaif, yang 40 sahih. Paham ya? Oleh karena itu banyak kita jumpai kejanggalan di dalam madhabnya Abu Hanifah, madhab Hanafiyah. Tahu ya? Terkadang membolehkan berwudhu dengan air nabi. Paham ya? Air nabi tahu ya? Air endapan kurma boleh. Tapi kalau wudhu mana ya? Suci enggak air nabi? Suci tapi tidak mensucikan karena air itu macam-macam. Nah, barakallahu fikum, terkadang boleh ini, boleh itu Nah, barakallahu fikum irsal ketika salat juga boleh. Allahu akbar. Nah. Tangannya gini enggak sedekat. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Cuma kenapa teman imam? Karena lahum atsba, lahul atsba. Dia punya pengikut. Paham ya? Punya pengikut dan barakallahu fikum pengikutnya dikenal dengan ashabur ra'yi. Nah, bisa dilihat di kitab sana ya. Kitab Alamiyah Nah, barakallahu fikum yang syarah Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri waffaqahullah. Naam. Kita lihat Wal Imam Abu Hanifah wa huwa awalul a'immatul arba'ah. Beliau adalah imam yang pertama kali dari imam yang empat tersebut. Tapi beliau yang sahih, na'am barakallahu fikum atba'ut tabi'in atau tabi'in? Atba'ut tabi'in. Karena ada yang menukilkan dalam sejarahnya itu beliau termasuk tabi'in, menjumpai sebagian para sahabat tapi yang rajih beliau adalah atba'ut tabi'in. Nah, cuman yang awal daripada imam-imam yang lainnya. Naam. disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizallahu taala Eh, ketika beliau memberikan catatan kaki terhadap lamiah tersebut, madhab yang paling mendekati kebenaran adalah madhab Imam Ahmad, madhabnya Ahmad bin Hanbal, madhabnya Imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, ada pun madhabnya Abu Hanifah ini yang jauh daripada Daniel. Paham ya? Nah, walaupun kita lihat apa yang diucapkan. Wal Imam Abu Hanifah wa awalul a'imatul arba'ah rahimahumullah. Dan Imam Abu Hanifah adalah imam yang pertama kali dari imam yang empat. Jadi nanti kalau dengar imam empat, Imam yang empat itu siapa? Abu Hanifah, perhatikan baik-baik. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ingat-ingat ya. Imam yang empat siapa? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad. Ingat-ingat, paham ya? Tulis nanti ya al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat itu tadi. Dihafal. Nah, barakallahu fikum, biar nanti enggak gagal paham ya. Kita, kita, kita lihat yaqul, dia mengatakan in zaal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Naam. Wa idza ja'al haditsu an ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain katanya. Wa idza ja'al haditsu an tabi'in fahum rijalan wa nahnu rijal. Nah ini, kita lihat. Jika datang hadis dari Rasulullah, maka kami terima. Nah, di atas kepala dan mata maksudnya tuh kami siap menerima gitu. Ini memang ibarat ungkapan orang Arab ya. Nah, barakallahu fiikum kalau untuk meyakinkan suatu perkara gitu misalkan, nanti insyaallah hadir undangannya. Insyaallah absyir ala rasulul ain. Ala rasul ain maksud itu benar-benar datang gitu untuk meyakinkan. Nah, barakallahu fiikum bukan bukan istilahnya benar-benar di atas kepala dan mata gitu ya. Maksudnya itu untuk meyakinkan itu loh. Benar-benar anak akan datang misalkan seperti itu. Wa idza ja'al haditsu an sabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala rasulul ain. Dan apabila datang hadis dari para sahabat Rasulullah SAW maka nam kami terima sesuai dengan apa? nama penerimaan yang benar-benar kami menerimanya. Wa idza hadis wa 'anit tabi'in, perhatikan baik-baik. Dan apabila datang hadis dari tabi'in, fahum rijalun wa nahnu rijal. Nah, maka mereka adalah para lelaki dan kami juga para lelaki. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya karena jauhnya dari nam zaman Rasulullah dan para sahabat bisa dikatakan apa? Nah, terkadang ada kekeliruan, terkadang ada yang benar. Tapi kalau sahabat kulluhum udul. Kalau para sahabat semuanya apa? Udul, memiliki sifat adalah. Jadi nggak boleh kalau misalkan an rajulin minas sahabah. Dari salah seorang dari kalangan sahabat, ini majhul ini berarti. nggak terima hadisnya. Hati-hati. Walaupun nggak disebutkan namanya kalau itu sahabat, itu apa? Kita katakan semuanya udul. Semuanya na barakallahu fikum sikoh terpercaya mereka. Dan semuanya dijamin masuk surga. Harus kita yakini itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau nam jahalat sahabat, misalkan antum jumpai hadis kok an rajulin sahabat dari salah seorang lelaki dari kalangan sahabat, itu jangan ini majhul ini hadisnya. Berarti dia enggak paham ilmu hadis. Paham ya? Dilihat dulu. Ini sahabat walaupun enggak sebutan namanya enggak masalah. Karena jahalat sahabat la tadur. Paham ya? Tidak diketahui namanya sahabat itu enggak berbahaya. Nah, karena kita yakin bahwa semuanya adalah udul. Nah, seperti itu yakni alladzi ja'a an ghairillahi wa rasulihi wa ashabihi yungdar fihi maksudnya ini menjelaskan kalamnya Abu Hanifah perhatian baik-baik maksudnya yang datang dari selain Allah dan selain rasulnya dan selain para sahabat yungdar fihi perlu dicek ulang lagi paham ya nah perlu dicek ulang lagi walau kana man za'anhu min afdalin nas walaupun yang datang itu adalah apa dari orang yang paling afdal walau kana minat tabi'in walaupun dari tabi'in fa in wafaqal kitab was sunnah akhadna bih wa in khalafa taraknahu. Jika kata beliau, jika mencocoknya Al-Qur'an Sunnah kita ambil. Jika berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah maka kita tinggalkan barakallahu fikum. Nasihat yang terakhir adalah jangan sekali-kali terpetik di benak kita nah bahwasanya kita ngikutin ustadznya atau syekhnya. Karena ustadz sama syekh itu bisa berubah-ubah. Nah barakallahu fikum hati orang itu bisa berbolak-balik. Tapi kalau yang diikuti dalil nggak akan berubah. Percaya saya sudah. Kalau yang diikuti dalil Al-Qur'an Sunnah berubah enggak? Enggak berubah. Contohnya satu aja, perhatikan baik-baik. Contohnya satu saja. 10 tahun yang lalu atau lebih dari itu 12 tahun yang lalu yang anak ingat aja ya. Naam, ustaz-ustaz yang dulu mengharamkan gambar makhluk bernyawa televisi, mereka dalilnya pakai qala Allah qala Rasul. Dalilnya itu sampai saat ini enggak berubah. Yang berubah siapa? Ustaznya. Ngikutin siapa sekarang? Kalau ngikutin ustaznya berubah, yakin. Tapi kalau ngikutin dalil nggak berubah. Dalilnya ini masih mengharamkan hingga saat ini, hingga nanti akhir zaman. Paham ya? Oleh karena itu ikutlah dalil, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau yang kita ikutin ustadznya atau syekhnya eh, menyimpang pun diikutin jangan. Karena apa? Karena kita ngikutin seseorang, nah sesuai dengan apa seseorang tersebut berpegang teguh dengan dalil, bukan semata-mata orangnya, bukan semata-mata ustadznya, kanan-kanan, kiri-kiri, masuk lubang pun ikut masuk juga. Hati-hati. Barakallahu fikum ikutilah dalil. Karena nasihat yang mulia yang sering anda ucapkan nasihat siapa Alimam Ibnul Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin kalimat yang singkat, padat, simple maknanya sangat menyentuh dan mengena wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil barang siapa yang berpaling dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih